ونفع عنه من سجاد السجاد وشرح من سجاد الحبيب عبد الفاز بن حسين السجاد وسيد جد الحبيب عبد الرحمن بن السجاد الحبيب حسن بن عبد المرحيم والأولياء تسعة جميع أهل من سادتنا على ولين ويحسن حسن والدنا والدكم وعسن أمواتكم وعد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ورسولهم وفروعهم أن الله يؤمن درجاتهم في الجنة وكثر مثوباتهم وضع حسناتهم ويخرنا بجميع ينفعنا ويعيد علينا من اسرار وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan sehingga saat ini tidak kita diperjumpakan, dipertemukan oleh Allah kecuali dalam keadaan tetapnya iman, tetapnya Islam yang mudah-mudahan iman dan Islamnya ini Allah tetapkan dengan taufik dan hidayahnya sampai kita mati nanti sehingga kita mati dalam keadaan mukmin dan muslim amin ya rabbal alamin Alhamdulillah saat ini kita ada di Jumat pertama daripada bulan Rabiul Awal. Bulan yang diagungkan di dalam Islam bukan karena siapa-siapa kecuali karena lahirnya sosok tokoh panutan dunia maupun akhirat yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bulan-bulan selain bulan Rabiul Awal semisal bulan Ashurul Hurum bulan yang memang dimuliakan di dalam Islam diistimewakan di dalam Islam sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga dengan hari Ashura tanggal 10 Muharram misalnya Ashurul Muharram itu ada empat bulan Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. Nabi lahir di bulan yang memang dari dulunya sejatinya sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, musim semi yang sebelum datangnya Islam. Terlebih sebelum lahirnya Rasulullah SAW, bulan Rabiul Awal ini tidak menjadi bulan yang terkenal. Di masa jahiliyah, bulan Rabiul Awal ini bulan biasa, nggak ditunggu-tunggu. Lewat, ya lewat, berlalu, ya berlalu begitu saja. Lain dengan Ashurul Hurum, termasuk apalagi bulan Muharram. Jauh sebelum lahirnya Rasulullah, maka bulan Muharram terlebih tanggal 10 Muharram adalah merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi dan umat Nasrani. Karena memang tanggal 10 Muharram banyak para nabi, banyak para utusan Allah sebelum Rasulullah yang diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Tapi sekali lagi Rasulullah lahir bukan di tanggal 10 Muharram, bukan di bulan Dzulqa'dah, bukan di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Rajab, Syahrullah bahkan. Tapi Allah pilih di bulan biasa bulan yang bagi orang jahiliyah nggak ada artinya bulan Rabiul Awal bulan musim semi itu aja udah dan Nabi lahir di hari Senin bukan di hari Jumat hari rayanya umat muslim bukan di hari Sabtu hari rayanya umat Yahudi bukan juga di hari Ahad hari rayanya umat Nasrani tapi di hari Senin hari yang nggak ada keistimewaan sebelumnya nggak ada keistimewaan di dalam hari Senin sebelum kelahiran Rasulullah SAW terus ada apa ini kata Abu Yamaliki Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al Maliki al Hasani apa maksudnya Allah mentakdirkan Rasulullah lahir di hari yang biasa tanggal 12 tanggal yang biasa di bulan yang biasa Kenapa nggak Allah pilih? Di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa, di tanggal yang istimewa. Bahkan lahirnya di Mekah. Tanah bersama. Tidak ada kemuliaan sebelumnya. Bahkan keberhasilan daripada dakwah Rasulullah ada di kota Medina. Yang sebelumnya adalah kota penuh dengan wabah. Orang masuk, keluar dan mati orang masuk nggak keluar mati kenapa banyak wabahnya banyak penyakitnya tapi Allah justru takdir itu Rasulullah lahir di kota Mekah tapi kesuksesan dakwahnya ada di kota Madinah ada apa di balik ini semuanya kata Abu Ya Maliki radhiyallahu taala anhu Allah radha wa nafa'ana bihi wa bi fid dharain amin bahwa tidak lain maksud daripada Allah Subhanahu wa taala hikmah di balik itu semuanya adalah Bukanlah Rasulullah mulia karena harinya, tapi hari menjadi mulia karena Rasulullah. Bukanlah tanggal menjadi mulia, eh, bukanlah Rasulullah menjadi mulia karena tanggal di mana beliau dilahirkan di situ, tapi sebaliknya tanggal tersebut menjadi mulia terangkat derajatnya, termuliakan, teristimewakan karena lahirnya Rasulullah di tanggal tersebut. Demikian juga dengan bulannya, demikian juga dengan hal-hal yang lain Mekah dan Madinah tadi. Kalau kita lahir tanggal 17 Agustus itu oh, senang kita. Tapi ingat kita yang jadi mulia gara-gara tanggalnya, bukan tanggal 17 Agustus ini jadi mulia gara-gara kita lahir di situ. Itu kita. Itu kita. Tapi untuk manusia sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah wa rafa'na laka dan kami angkat sebutan untuk kamu wahai Muhammad kami Allah menentukan untuk kami angkat sebutan wahai Muhammad maka tentunya nggak layak bagi Allah Allah memuliakan makhluk semulia Nabi Muhammad tapi karena harinya beliau mulia karena harinya beliau mulia karena bulannya beliau mulia karena tanggalnya enggak tidak lain dan tidak bukan beliau mulia karena datanya karena memang murni kehendak dari Allah Subhanahu wa taala justru segala sesuatu menjadi mulia jika disanding-sandingkan dengan Rasulullah belas jadi mulia karena Rasulullah bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena Rasulullah hari Senin menjadi mulia karena Rasulullah Madinah menjadi mulia karena karena Rasulullah Mekah yang begitu banyak kejahiliahan pada saat itu menjadi mulia karena karena Rasulullah kita pun menjadi mulia karena Rasulullah siapa kita dibandingkan ibadahnya umat terdahulu umat terdahulu itu ibadahnya 100 tahun 100 tahun Barseso ini ceritanya Barseso itu abadallah niatan seratus tahun mereka ibadah kepada Allah umat-umat Nabi Musa umat-umat terdahulu umatnya Nabi Ibrahim umatnya Nabi Hud umatnya Nabi Soleh ibadahnya ratusan tahun udah begitu keker-keker badannya gagah besar sehingga layak kalau mereka beribadah itu selalu kuat nah kita ini kalah kalah tuh baik sama mereka kalah kenal sama Allah terlebih dahulu mereka kenal sama Allah daripada kita kita ada datangnya belakang udah gitu umurnya paling pendek fisiknya yang paling lemah tapi apapun yang kita lakukan tetap lebih mulia daripada apapun yang mereka lakukan umat-umat terdahulu sholatnya kita puasanya kita apapun ibadah amal baik yang kita lakukan tetap lebih mulia dibandingkan dengan amal ibadah orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Tidak lain dan tidak bukan kita menjadi mulia ya kalau kita lihat secara fisik kalau main hitung-hitungan kita di umat yang paling lemah seharusnya kita justru menjadi umat yang paling mulia karena Rasulullah di akram dan ruslikunna akram al umam karena sebab Rasulullah adalah Nabi yang paling mulia, maka kita sekalipun datangnya belakangan, umur yang paling pendek, fisiknya yang paling lemah, paling telat kenal sama Allah, paling telat iman kepada Allah tapi tetap ya akramir rusli kunna akramal umri jadilah kita umat terbaik kuntum khaira ummatin ukhrijat dinas subhanallah siapa kita tapi kalau bukan karena Rasulullah maka siapa lagi kita tapi karena kita bersanding dengan Rasulullah menjadi mulia kita menjadi mulia kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling rahmat terhadap umatnya paling perhatian paling peduli terhadap keselamatan umatnya baik di dunia maupun di akhirat Rasulullah paling gak ridho paling gak puas kalau ada umatnya yang celaka pernah Rasulullah mendengar ada salah seorang Yahudi atau Nasrani meninggal nangis Rasulullah menangis Rasulullah ditanya lu kenapa ya Rasul anda menangis ini Yahudi bukan sahabat anda ini Nasrani kalau nggak salah bukan orang iman kepada anda bukan cinta kepada anda iya coba ya saya ini berhasil dakwahnya kepada orang tersebut dia akan menjadi muslim saya tangis dia karena saya gagal untuk dakwah dalam hal itu karena takdir ya dari Allah ini ketawa tuhan daripada Rasulullah nggak ada dakwahnya Rasulullah gagal itu nggak ada ini bahasanya beliau bahasanya beliau gagal saya dakwah kepada orang tersebut sehingga orang tersebut terseret ke neraka mati dalam keadaan kafir masuk neraka nangis saya ini terhadap non muslim terhadap orang di luar di luar Islam. Itu juga diwarisi oleh sahabat. Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyembelih satu kambing. Ketika sudah disembelih satu kambing untuk dibuat tuah, kalau sekarang misalkan dibuat sop kambing misalkan begitu, mulai dari awal Abdullah bin Mas'ud muridnya Rasulullah SAW bilang, eh jangan lupa ya, tetangga sebelah yang agamanya Yahudi dikasih. Jangan lupa murid apa namanya tetangga sebelah yang agamanya Yahudi tolong dikasih disembelih dikasih tahu jangan lupa nanti masih dikuliti jangan lupa ya tangga sebelah terus badan ini sampai orang yang nyembelih kerabat daripada Abdullah bin Mas'ud tanya apa sih cek perhatiannya sampai tetangga yang agamanya Yahudi kok cek perhatiannya ya memang itu diajarkan Rasulullah Sampai-sampai Rasulullah bilang, bilang jangan-jangan tetangga ini berhak dapat warisan. Karena saking hebatnya Allah di dalam mengatur syariat untuk peduli terhadap tetangga sekalipun agama apapun itu mereka. Sampai khawatir Rasulullah jangan-jangan tetangga ini berhak dapat warisan walaupun gak ada hubungan kekerabatan, gak ada hubungan famili. Saking perhatian rahmat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika di Taif? Nah, kalau kita ingat mulai hari pertama sampai hari terakhir nggak ada sambutan baik sama sekali yang beliau terima cacian makian umpatan eh. sampai mereka bilang eh, salah satu di antara mereka orang-orang Taif bilang nggak ada nabi selain Nabi Muhammad ketika datang Nabi Muhammad dakwah kepada mereka yang tidak lain mata bininya orang-orang Taif tadi itu sebetulnya masih kerabat sama Rasulullah dari pihak ibunya masih kerabat ketika ada Allah mereka bilang Muhammad nggak ada lagi selain kamu ya Allah nggak ada pilihan lagi terpaksa Allah pilih kamu bukan ditolak oleh orang lain ditolak sama kerabatnya sendiri bagaimana perasaan orang saat itu Rasulullah berjalan orang kedua bilang Muhammad kamu ini pembohong bodohnya aku kalau aku percaya sama kamu dan kalau kamu memang betul-betul diangkat sama Rasulullah sama Allah untuk menjadi Rasul untuk menjadi utusan belas kata coy. benar nggak benar saya mulai sekarang nggak percaya dan mulai sekarang saya nggak mau dengar kalimat dari kamu lagi cinta cerita Rasulullah mulai hari pertama sampai hari terakhir dicaci dimaki diumpat habis-habisan bahkan yang paling parah ketika pulang diusir dari kota Taif dilempari. yang paling barat itu Rasulullah mulai dari anak kecil sampai orang dewasa perempuan-perempuan jejer berbaris saling berhadapan di mana di situ Rasulullah akan lewat nempari seperti orang terhinakan begitu dilempari seperti orang berbuat sesuatu di kampungnya kemudian diusir dari kampungnya dilempari gitu bukan dilempari dengan cacian saja dilempari dengan batu Sahabat beliau Zaid bin Haritha sampai meriwayatkan beliau pingsan tiga kali saat itu karena banyaknya darah yang keluar daripada kepala dan tubuh beliau. Zaid bin Haritha sampai melindungi beliau. Tetap Rasulullah saking hebatnya, panjangnya siksaan eh, yang beliau terima saat itu sampai beliau pingsan tiga kali. Udah keluar dari Taif turun malaikat Jibril. Ya Rasul, kami tahu apa yang kau terima saat ini. Kami tahu apa perasaanmu saat ini. Maka aku Jibril diperintah oleh Allah untuk saat ini ketemu untuk mempertemukan dua malaikat ini. Malaikat ini penjaga gunung sebelah sana. Malaikat ini yang satu lagi malaikat penjaga gunung sebelah sana. Minta kepada mereka untuk himpit dua gunung tersebut sehingga siapapun yang ada di kota Taif hancur dan binasa. Apa kata Rasulullah? Kalau kita sikat, habisin, hancur dan bikin mereka uh, doa yang jelek, umpatan, maki yang sama. Ya, al isaah bin isaah. Bukanlah kebaikan itu keburukan dibalas dengan keburukan, tapi yang bahaya itu keburukan dibalas dengan kebaikan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billah wa ya'budullaha wa la yushriku bihi syaitah. Enggak Jibril. Enggak dua malaikat. Enggak cukup, enggak perlu tapi sesungguhnya aku sungguh berharap kepada Allah mudah-mudahan kelak nantinya Allah keluarkan daripada tulang sulbi mereka mereka yang iman kepada Allah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah rahmat dan optimis kita dakwah di satu tempat gak ada yang datang satu dua ngomong kita belum ilmu ya dakwah gak ada optimis oh, tinggal mulai gini ya. Rasulullah enggak Insya Allah ada hidayah. Ya, kalau misalkan yang yang sekarang hidup gak hidayah, nanti kalau mereka punya anak, insya Allah anaknya dapat hidayah. Itu jawaban Rasulullah Rasulullah itu ada orang kafir dulu. Bukan orang kafir yang baik sama Rasulullah. Ada orang kafir di zaman Rasulullah yang baik kepada beliau, tapi orang kafir yang musuh kepada Rasulullah SAW. Bahkan kerabat beliau sendiri. Bahkan kerabat beliau sendiri. Abu Lahab dan seperti itu. Kalau sudah ada sahabat membacakan ayat Allah itu Rasulullah nangis Saking rahmatnya Rasulullah terhadap orang yang musuh mulai awal sampai akhir hayat. Abu Lahab sangat musuh kepada Rasulullah. Tanya Rasulullah, kenapa kasih pamanku? Maka sebagian salaf jangan sering-sering ya baca ayat Allah karena itu bikin Rasulullah menangis, sedih. Karena kerabat beliau sendiri, paman beliau sendiri yang masuk ke dalam neraka. Yang ada di ayat tersebut yang disebut oleh Allah adalah paman beliau sendiri. Bukan bukan karena apa, tapi Bukan karena beliau ridho dengan ukurannya, bukan tadi rahmat, rahmat sudah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minin raufur Telah benar-benar datang kepadamu seorang utusan yang berasal dari bangsa kamu sendiri, sesama manusia, sesama kita. Ada yang bilang min anfusikum dari bangsa manusia sesama kita. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah membacanya min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Yang paling baik di antara kamu, yang paling mulia di antara kamu, rasul yang paling baik, rasul yang paling tinggi derajatnya, rasul yang paling mulia, rasul yang paling istimewa. jirahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita nggak perlu ikut min anfusikum Azizun alaihi itu Paling nggak tega Rasulullah kalau melihat umatnya di dalam keadaan celaka. Jangankan di akhirat di dunia paling gak itu Rasulullah nggak terima. Bukan gak terima kepada Allah ya, merasa ya Allah kenapa kok begini umat. Azizun alaihi alaihi itu harisun alaikum paling kepingin umatnya itu dalam keadaan iman. umatnya itu selamat dunia, selamat akhirat. Bil mu'minina raufun rahim dan terhadap orang-orang mukmin mereka adalah Allah Rasulullah SAW adalah memiliki sifat rahim, lemah lembut, penuh kasih, penuh sayang. Gak ada agama kasih kecuali agama agama Islam. Gak ada nabi yang paling penyayang kepada umatnya melebihi Rasulullah sayang kepada umatnya. Bayangin. Tinggal selangkah masuk surga Rasulullah ntar dulu. Ada nggak umatku yang di neraka? Kalau ada, satu saja saya nggak mau gerakan kaki ini untuk masuk ke dalam surga. Di riwayat ini pernah kita dengar. Kadang orang tua itu tega saat ninggalin anaknya ketika di akhirat. Orang tua sudah melaju eh, dihisap selamat orang tua tersebut sehingga layak masuk surga, layak masuk surga, masuk rombongannya Rasulullah anaknya, istrinya, keluarganya yang di neraka protes kepada Allah. Ya Allah, kami anaknya Ya Allah saya istrinya. Ya Allah saya keluarganya, kerabat dekatnya. Enggak rito saya. Protes saya kalau dia masuk surga sedangkan kami masuk neraka. Padahal dia bisa dakwah kepada kami, bisa mengajak kepada kami. Kenapa dia baik sendirian di kami? Orang tua gak peduli lagi sama anak dan istrinya pada saat itu. Masuk surga, masuk surga. Anak istri udah nafsi-nafsi. Urusan kamu, urusan saya. Orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, kakak kepada adiknya atau sebaliknya. Tapi Rasulullah mau masuk surga, ada nggak umatku yang masih di neraka? Ada, entah dulu nggak bisa. Singkat cerita orang oh, cerita tentang hadis syafaat luar biasa. <clears throat> Pergi ke Rasulullah ketika tahu Rasulullah ada umatnya yang di neraka, pergi Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dengan sujud yang panjang, yang di dalam sujudnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala memuji dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan pujian yang begitu panjang dan belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumnya ujian yang panjang panjang sampai Allah dan irfah eh, terus angkat kepala kamu wahai Muhammad wasal tumpah minta apa minta apa kamu Muhammad kok sampai sebegininya kamu sujud kepada aku kamu puji aku minta apa aku kasih irfah eh, rasa wasal tumpah waktu lulus kata katakan aku dengar kata apa yang minta aku dengar kata Allah wasfak itu syafaat kamu tak syafaat aku kasih kamu syafaat pernah hatinya Rasulullah. Gembira luar biasa. Pergi neraka. Masuk Rasulullah ke dalam neraka. Masuk. Gak usah kaget ya. Rasulullah masuk neraka apa enggak? Kebakar. Nabi Ibrahim aja gak kebakar ke Rasulullah lagi. Nabi Ibrahim gak kebakar. Apalagi Rasulullah SAW. Ada neraka itu miliknya Allah. Neraka, api, panas itu miliknya Allah. Kapan Allah ingin adem, adem. Selesai. Rasulullah masuk ke dalam neraka. Bukan tolong dengan gengsi, tinggal tunjuk sana tunjuk sini enggak bahkan Rasulullah dalam satu riwayat itu kalau melihat ada umatnya tergelincir dari jembatan Sirat itu Rasulullah perintahkan orang-orang soleh daripada umat beliau perintahkan mereka Jibril dengan bala tentaranya lempar tali sekarang juga lempar tali Rasulullah lempar tali sendiri ditarik oleh Rasulullah dengan tangan mulia besi bukan anak yang perintah perintah ayo eh, tolong tolong enggak Rasulullah turun sendiri sehingga sebagian dari mereka yang punya iman Walaupun mereka banyak dosa masuk neraka diselamatkan. Tapi ternyata masih ada sisa. Sujud lagi kepada Allah. Dengan sujud yang panjang, dengan pujian yang demikian luar biasa. Eropa ra'asat, wasal to'tob, wagul Ya Allah, masih ada umatku ya Allah. Yang imannya nggak seperti orang golongan pertama yang selamat tadi ya Allah. Selamat keluar Muhammad. Walaupun mereka punya keimanan sebesar biji jagung. Pergi lagi Rasulullah dengan bunga, dengan gembira ada semangka. Ada sisa. Ada ada sisa. Pergi lagi kepada Allah. Sujud lagi demikian panjang memuji Allah Subhanahu dan taala pujian yang luar biasa. Irfa rasa wa gulus ismahlak wa salatuka wa syafa'tu syafat ya Allah masih ada iman dari mereka yang lebih tipis tapi minta ya Allah gimana ya Allah Warasanta yakni harap pada pada Aku Tuhan kamu sudah berjanji untuk memberikan kamu sesuatu apa yang kamu minta sampai kamu itu urusan kiblat aja aku kasih kok untuk umat kamu aku nggak kasih datamu. kamu nggak bisa hmm, selamat ya mereka walaupun keimanan mereka sebesar biji atom besar biji atom nggak kelihatan secara kasat mata kalau biji jagung kelihatan tapi kalau sudah biji atom nggak kelihatan setipis itu selamat ya mereka disemangatin lagi ada Rasulullah ternyata masih ada sisa masih ada orang itu imannya setipis lebih tipis daripada biji atom yang secara nampak kasat mata aja enggak pergi lagi kepada Allah sujud lagi memuji lagi irfa' ra'sak wasar tu'qa wa qul ala khusyuk syafa. apa kata Allah yang terakhir ya Muhammad siapapun di antara umatmu asal asal mereka walaupun begitu banyak maksiat tapi asal mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah keluar kembali terakhir dah terakhir selamatin semuanya beres baru beliau bersedia masuk dalam surga ya. di dunia rahmat di akhirat rahmat kepada orang kafir rahmat kepada orang muslim apalagi kepada umat Rasulullah ini begitu perhatian sama kita, peduli sama kita. cuma kadang-kadang kita aja yang kurang perhatian dan peduli sama diri kita sendiri. Rasulullah ini sangat memuliakan kita, cuma kita kadang-kadang nggak mulia Rasulullah. Rasulullah nggak dolim kepada kita, kita yang kadang-kadang dolim sama diri kita. Coba berapa kali kita dalam sehari pernah ingat sama Rasulullah? Coba. Bahkan dalam ibadah kita jarang ingat sama Rasulullah. Mau sholat, bawa nggak sih waktu? Enggak Rokok tau gak bawa, kawan? Sholat, ya. apalagi di luar sholat, mau ibadah ini. Rokok misalkan 20 ribu, jam 2 malam, hujan, belan-belanin, kayak satu urusan. Lekar rokokan. Jam 2 malam, bondo payung, keliling kampung nyari rokok. Saya nggak bahas masalah rokoknya, rokok hilang. Cuman saya bahas sunnah, kalau sudah si waktu sunnah ada hilang. Nggak dicari, mampu dia untuk beli kadang enam tahun masih ya, digawe ya misalnya itu kok ini pakai kita mau tidur misalnya pakai nggak sunnahnya Rasulullah nggak pakai nanti kalau sudah sakit jantung dikasih rekomendasi sama dokter tidur miring sebelah kanan ya itu baik buat kesehatan bapak punya penyakit jantung baru dipakai lek wis jantungnya baru ngiling itu oh, sunnahnya Rasulullah ini bener ya bener niru akhlaknya Rasulullah berat niru adabnya Rasulullah berat buat kita tapi niru cara tidurnya Rasulullah kan enteng apa dilakukan padahal saat itu kita sedang melakukan perkara yang pernah dilakukan sama Rasulullah kalau seandainya nggak ada pahala dari Allah nggak ada janji baik dari Allah kapan orang melakukan sunnahnya Rasulullah nggak dijanjikan pahala nggak dijanjikan surga tapi saat itu kita sama dengan Rasulullah itu sudah bentuk kemuliaan yang luar biasa coba kalau kita pakai pakaian yang sama misalnya dengan orang yang mulia presiden wali kota misalnya gitu. oh kami ini bodoh bangga ya tak perlu foto ya kami ini bodoh ini sama dengan Rasulullah sama dengan Rasulullah tidur ya, ya Allah saat ini aku tidur sebagaimana Rasulullah tidur saat ini saya masuk kamar mandi keluar kamar mandi sebagaimana Rasulullah masuk kamar mandi keluar kamar mandi saya saat ini memakai pakaian dan melepas pakaian sama dengan Rasulullah foto persis plek nggak dilakoni? Nggak ada. Rasul begitu rahmat kepada kita. Sudah sering, justru semakin sering kita ini bikin nangis Rasulullah di dunia. Gimana jadi di akhirat? Ayo, ayo. Kalau kita mampu sebagai pecinta-pecinta Rasulullah menahya sunnah di bagat tahap tadi orang yang mengehya sunnahnya Rasulullah melazimi sunnahnya Rasulullah itu yang diakui sama Rasulullah. Ini orang cinta. Nabi Rasul itu udah ngasih tahu kok. Mubalad dari sudah sampai ratusan kali sudah menyampaikan hadis ini. Cuma kenapa setiap Mubalad nyampaikan seperti ini nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan sudah. Oh saya ini diakui. Kalau kepingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, pecintanya Rasulullah harus melakukan sunnah. Iya wis. Kan seharusnya begitu ini enggak. Iya. Orang baik itu adalah orang yang sudah beramal baik dan merasa kurang. Bukan orang baik itu orang yang sudah beramal baik dan dia merasa cukup. Apalagi dia nggak beramal dan dia merasa pede. Saya selamat nanti. Saya pasti diakui sebagai umatnya Nabi. Lihat salamnya kita. Begitu hebat mereka melaksanakan sunnahnya Nabi. Begitu hebat mereka melaksanakan sunnahnya Nabi, tapi mereka selalu merasa takut. Itu orang baik. Jarang di antara mereka, atau bahkan nggak ada di antara mereka, saya sudah cukup. Nanti pasti selamat nanti pasti masuk surga, nanti pasti panggil itu Rasulullah nama saya. Nah, mereka selalu kurang dan kurang. Imam Hadid itu sampai meninggalnya pesan wasiat kepada anak istrinya, tolong jangan potong rambut saya biar panjang karena seumur hidup saya semua daripada sunnahnya Rasulullah sudah saya lakukan. Tinggal satu, apa? Memanjangkan rambut, taufiru syarat. Kalau memang ini sakit yang terakhir, sakit yang membawa aku mati, tolong tolong jangan memotong sehingga umat di dalam keadaan sedang mengehya daripada sunnahnya Rasulullah. Kita gimana? Hidupnya aja kita ini masih sehatnya kita seperti ini aja kalian sama sunnahnya Rasulullah. Apalagi dalam keadaan sakitnya, apalagi dalam keadaan nazarnya, ada apalagi dalam keadaan sakaratul mautnya. Terlebih, terlebih ini. Oh, kalau bahas masalah sunnah luar biasa, luar biasa. Apalagi Rasulullah di itu, dikait-kaitkan dengan ilmu sains modern cocok ternyata siwak eh, siwak bahannya itu paling bagus kemudian belum lagi masalah tidur miring sebelah kanan kemudian bagaimana kalau air kena yang namanya lalat cem, cem, celup dan seterusnya oh banyak banyak daripada keajaiban keajaiban hadis-hadis Rasulullah SAW cuman khusus di bulan Desember ini mereka yang mengaku pecinta Nabi mereka yang mengaku umatnya Nabi mereka yang ingin diakui kecintaan mereka dibalas cintanya mereka oleh cintanya Nabi justru banyak di antara mereka yang khianat sama Nabi pakai dalilnya Nabi tapi untuk nyari keuntungan duniawi semata memanfaatkan hadisnya Nabi tapi bukan untuk Islam tapi untuk melemahkan Islam bukan untuk Nabi tapi nanti fatwanya atau sabdanya hanya digunakan sekedar pemanis. Seolah-olah Nabi itu salah di dalam menyampaikan sabda-sabda. Contoh, terutama yang sekarang, tak lagi ada Natal. Islam adalah agama yang sangat toleran. Apa buktinya? Lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu. Bagi aku, agama aku. Dalil pertama. Dalil yang kedua, la ikroha fiti. Nggak ada paksaan di dalam memeluk agama ini ada paksaan. Bahkan banyak ayat menjelaskan kita nggak boleh memusuhi dan memerangi orang di luar Islam kecuali mereka yang membahayakan nyawa kita. Kita membela diri, cukup sekedar membela diri. Paham? Gak ada agama yang paling toleran kecuali Islam. Tapi toleran itu ada batasnya. Bukan toleran tapi justru mencampur adukkan antara keimanan yang satu dengan agama yang lain. Ucapan selamat Natal bagaimanapun juga empat madhab saya punya rangkumannya empat madhab mengatakan hukumnya adalah haram sepakat ulama bahkan ini Selamat mengatakan urusan akidah. Mengucapkan selamat dalam urusan duniawi saja. Misal ada uh, orang non muslim punya anak, mengucapkan selamat ya punya anak. Itu aja ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Dalam urusan duniawi ada yang bilang boleh, tapi untuk masalah yang namanya urusan akidah nggak boleh campur aduk, ada batas toleran harus ada batasnya. Sama, kita cinta sama Nabi kan juga ada batasnya. Nggak boleh sampai mengkultuskan beliau. Sama, kita toleran dengan agama lain asal bukan dalam urusan akidah. Nabi pernah kok hutang piutang dengan orang Yahudi. Nabi pernah kok menjenguk seorang Yahudi yang sakit. Padahal orang Yahudi tersebut sering meludahi Nabi. Toleran. Bahkan tadi juga disampaikan bagaimana Nabi bilang hati-hati sama tetangga, hati-hati sama tetangga. Terus diwasiatkan sama Nabi kepada para sahabat sampai sahabat jangan-jangan jangan-jangan sebentar lagi para tetangga apapun agama mereka dapat dapat warisan. Saking seringnya Rasulullah mewanti-wanti para sahabat hati-hati sama tetangga apapun agama mereka. Dalil nakli jelas, dalil akli jelas. Natal itu kan ibadah agama lain. Ini saya bicara bukan untuk menyerang agama lain, tapi memperkuat akidah kita. Beda ya. Nyerang itu berarti kita bicara seperti ini di gereja. Nah kalau saya bicara di musola, di masjid, ya bukan nyerang namanya, yang hadir muslimin semuanya. Penguatan akidah, meluruskan apa yang salah. Natal itu adalah ibadah agama lain. Nah kalau kita mengucapkan selamat Natal, yang mana Natal diyakini oleh orang Nasrani itu adalah hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang mana memang Nabi Isa adalah nabi buat kita tapi bukan jelmaan Allah bukan pengejawantahan Allah di muka bumi bukan anaknya Allah lain Isanya mereka dengan Isanya kita sama tapi cara mereka memperlakukan Nabi Isa dengan kita memperlakukan Nabi Isa beda sehingga rentetan hukum yang terjadi setelah itu juga juga beda jangan kalau ini boleh kalau ini nggak boleh beda kan sama urusan kata dengan maulid lah kok maulid ini bukan ibadah isinya ibadah lah kenapa ibadah satu yang kedua maulid ini bukan dalam rangka menyembah Rasulullah tapi kalau Natal lain begitu Gampangannya beginilah. Sekarang kalau kita nggak ucapkan, nggak ucapkan, dosa Ada nggak ulama yang mengatakan wajib untuk ucapkan selamat Natal? Wajib. Nggak ada. Jelas selamatnya berarti ya. Nah kalau ada misalnya itu diantara kita yang ucapkan, ada memang yang bilang boleh. Misalkan nih, kalau kita anggap pendapat ulama kontemporer misalnya, ya. padahal ulama-ulama dulu nggak ada, nggak ada mereka bela akidah mereka, mereka bela keimanan mereka walaupun pedang sudah ada di leher. Orang sekarang bilang toleran, toleran, toleran sama Nabi nggak toleran, sama sunnahnya Nabi nggak toleran, kok sama agama lain toleran? Toleran ada batasnya. Aneh orang sekarang ini. Sama agama lain kepingin dianggap baik. Oh ini ini ulama yang toleran ini. Ini ulama yang bagus nih. Tapi dia nggak bingung bagaimana nama dia di mata Rasulullah dia mencari popularitas, kadang dia mencari duniawi, kadang dia mencari sensasi, di mata manusia tapi tidak dia mencari prestasi di mata Rasulullah. Dia jual hadirnya Rasulullah demi apa? Popularitas, demi prestasi di mata manusia, demi dianggap ulama yang begini dan begitu. Nah, Islam toleran, cuman ada batas. Natal ibadah, umat Nasrani yang mana mereka meyakini Natal itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Jangan bicara kita yang di dalam Islam. Nabi kan bilang bahwa umat Nasrani itu akan terpecah-pecah menjadi 72 golongan. Jangan kita yang di luar mereka. Di dalam mereka sendiri pun ada yang bilang Natal itu adalah bid'ah. Bukan bid'ah, cuma Islam dong. Di agamanya mereka juga ada bid'ah. Nggak ada tuh pendeta dulu. Ada di agama mereka. Sekti mereka mengharamkan perayaan Natal. Nggak boleh. Kenapa? Satu, nggak sepakat. Ulamanya mereka mengatakan bahwa Nabi lahir pada tanggal 25 Desember. Nggak sepakat mereka. Tanggal 25 itu adalah hari Dewa Matahari. Jadi sudah terkontaminasi antara akidah Nasrani dengan yang namanya kebudayaan Yunani terkontaminasi sehingga dipelintir oleh mereka pendeta-pendeta yang saat itu sudah terjual akidah mereka memasukkanlah perayaan dewa matahari dengan yang namanya hari kelahiran Nabi Isa satu. Yang kedua, pendeta mereka nggak pernah merayakan yang namanya Natal kecuali beberapa tahun setelah itu. Jauh setelah itu baru ada perayaan Natal, bid'ah namanya. Buat mereka, di dalam mereka sendiri. Dan itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi. Nah kok kita mau ikut toleran agamanya mereka sendiri? Di dalam agama saudara sendiri ada yang mengharapkan. nah iya. kok kita, apalagi? Kenapa yang kita ribut? Toleran sama orang lain. Kalau dalam anak kita, ya? toleran dalam urusan muamalah, hubungan berumah, apa bertetangga dan seterusnya silahkan. Tapi toleran dalam akidah ngapain kita ribut di situ? Kita benahi aja lah iman kita sendiri. Kita benahi lah, cari prestasi di mata Allah, cari prestasi di mata Rasulullah itu lebih baik. Sebetulnya saya malas kok cerita seperti ini. Kenapa? Setiap tahun juga dibahas seperti ini. Dan para ulama sudah sepakat. Justru saya khawatir kalau dibahas setiap tahun, yang mendengarkan mungkin karena kesalahan jadi bingung. Kesalahan saya jadi jadi bingung. Ini sudah jelas jadi abu-abu. Yang sudah jelas hitam jadi bingung. Kenapa? Takutnya saya yang salah menyampaikan. Akhirnya yang menerima juga salah. Sedangkan ulama salah juga sudah sepakat sudah sepakat. pun yang bilang, nggak ada. siapa pun yang bilang. Pernah dengar? Kayak kalau di Bangkalan mengucapkan selamat Natal. Atau berfatwa bahwa selamat Natal itu boleh. Nggak ada. kayak Hamid, nggak ada. kayak Hasan Jenggong? nggak ada. Bahkan mereka hidup di sana penjajahan yang mereka sangat boleh lebih dikatakan bisa dikatakan mereka lebih darurat daripada kita untuk mengucapkan selamat Natal. Kalau mereka punya ribuan murid terancam nyawanya karena penjajahan mereka punya istri, mereka punya anak, mereka punya keluarga. Darurat, mereka pertahankan mana mereka. Lah kok kita gak terancam apa-apa kok ngaku toleran? Gak darurat sudah mengucapkan selamat Natal. Nggak ada sudah. ada. Baik itu biaya ataupun habib sama. Nggak ada. Sama. sama kita para habib kita pun juga nggak ada. Nggak ada mereka. makanya dengan begitu mereka langsung Islam oh nanti kalau begitu mereka langsung Islam enggak enggak juga dan itu bagaimana al habib Ahmad Mashhur bin Toha al Haddan beliau dakwah ada di Afrika ratusan ribu masuk Islam di tangan beliau tapi sekalipun gak ada riwayat beliau sampai ucapan selamat Natal padahal hidup di kampung orang Nasrani tapi beliau dakwah bil hal dakwah bil akhlak orang sekarang nggak dakwahnya bil mulut bil lisan toleran Selamat ini, selamat itu, selamat ini. Satu pun yang masuk Islam enggak? Yang Islam malah keluar dari agama Islam enggak? Enggak iya, ada sudah, masih enggak masalah. Yang paling tepat itu sudah ajarannya salah. Fatwa yang paling tepat orang soleh, orang soleh yang paling tepat zaman sekarang fatwanya mereka tidak lain mereka mengikuti fatwa orang-orang dulu yang soleh. Sama. Jadi jangan gampang ikut ikutan. Walaupun ulama dari NU sendiri kalau tidak. Sudah, kita nggak dulu NU NU yang sekarang seperti NU yang dulu Yang di atas nggak seperti NU yang dulu. Udah, kita sama-sama tahu jadi kalau sudah seperti itu ngapain? Kita ikut orang yang abu-abu, bisa benar bisa salah. Kenapa kita nggak ikut orang jelas-jelas benar? Itu aja. penting teguh Ulama yang benar yang hidup di zaman sekarang dibuka oleh media, sehingga mereka bersuara bagaimanapun juga dipelintir oleh media kalah sama ulama yang menurut mereka adalah ulama yang toleran tadi itu sehingga ini yang dikembang-kembangkan yang ini dipadamkan kayak kamu juga yang Mbak Maimun dan ditanya fatwanya Natal haram tapi nggak ada media meliput kalau ada fatwa ulama mengatakan oh boleh asal begini atau boleh secara mutlak baru kembang-kembangkan sehingga yang dibawa yang di grassroots ini jadi bingung ini oleh program sehingga kadang-kadang mereka menganggap ini ada hilaf Badal ulama fatwa nggak ada khilaf dalam hal ini. Mereka menganggap ada khilaf sehingga mereka ikut buat khilaf. Kenapa? Gara-gara ulama itu punya itu ini. Ada. ada. Terakhir masalah tahun baru. Udah, kita dengar banyak orang meninggal di tahun baru dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan mabuk. Mati setelah zina tabrakan. Ini nyopet, rampok, dan seterusnya. sudah. Kita nggak perlu merayakan tahun baru dari segi akidah itu nggak benar. Yang kedua, resikonya berat buat kita karena iman yang dipertaruhkan saat itu. Iman yang dipertaruhkan, dipertaruhkan saat itu. Bagaimana Nabi Yusuf itu saking takutnya Nabi sekelas Nabi Yusuf saking takutnya mati dalam keadaan suruh Fatimah beliau berdoa di dalam Al-Qur'an wa tawaffani musliman wa alhiqni bis Ya Allah matikan aku dalam keadaan iman dalam keadaan muslim dan ikutkan aku sertakan aku dengan kelompok orang-orang yang soleh Nabi nah kalau kita kok ikut dengan caranya orang-orang fasik merayakan sesuatu yang nggak ada di agama kita dan banyak contoh di sekitar kita yang mereka mati dalam keadaan sepuluh khotimah kok nggak takut Nabi takut kita tak takut bagaimana Nabi juga pernah bilang Nabi Rasul, Rasulullah SAW ya bukan di balgum sabit di ala dunia sampai sahabat tanya atau ya Rasulullah apakah kau khawatir ya Rasul maka dijawab oleh Rasulullah, hatinya saya, bayangin Rasulullah, hatiku ini ada di kekuasaannya Allah. Yudhaliku ya yasha. Allah berhak. Allah bisa kapanpun dan bagaimana pun bolak balik ke keadaan. Muhawwinal ahwal, balik qulub. Nabi khawatir. Nabi Yusuf khawatir, kita nggak khawatir. Ibadahnya kita ini aja kadang-kadang banyak nggak benernya. Nah, kalau kita mau maksiat ini ada apa? Ibadahnya kita ini belum beres. Nah kok, jelas-jelasan masuk ke dalam kemaksiatan? Kadang-kadang jadi dolin. Acara tahun baru Desember kita acara. Tapi tahun baru Muharram senyap, sunyi, nggak ada acara apa-apa. Kalau dulu saya masih ingat badan masih masih berapa tahun yang lalu masih anggap 10 15 tahun yang lalu. Saya masih ingat keliling ya musola itu ramai sudah kalau satu Muharram oh, ramai. malam ini ramai sudah. Sama seperti itu. Ya. Pawak apa namanya tawai obor itu wah rame sudah baru 10 15 tahun yang lalu 10 15 tahun yang lalu gimana yang ini tambah rame yang ini tambah sepi umat muslimnya sendiri umat muslimnya sendiri saya kita itu memang sesuai dengan sabdanya Nabi banyak tapi seperti burung tidak hutan sebelum itu hilang terus dikasih fatwa begini aja goyah sudah dikasih tahu begini goyah sudah justru kalau ada ulama misalnya da'i misalnya eh kiai akan yang hak oh kiai gak toleran oh kiai seperti tinggi lingkungan kiai gak enak oh terang boleh sing enak ay silakan silakan lima tuh ma'aman hak manusia itu ujung-ujungnya dikumpulkan bersama orang yang dicintainya orang yang diikutinya kita ikut orang fasik, naudzubillah, kita pun akan dikumpulkan bersama orang fasik. Kita ikut perayaan orang non-muslim, kita pun naudzubillah akan dikumpul bersama orang non-muslim. Kita kumpul, kita kita merayakan hari yang diagungkan dalam Islam sebagaimana Nabi merayakannya, ya sesuai. Albaru baru ma'aman ahad. Maka kita pun akan dikumpul bersama Rasulullah. Kadang-kadang kita nggak cerdas, itu aja. Kadang-kadang kita ini kurang cerdas, kurang cerdas. Udah, nggak usah terompet-terompetan. Belikan siwak anaknya suruh siwakan setiap sholat tahun istiqomah anaknya eh, di pelembungan ini dan itu sudah ini zamannya kita loh masih saya masih muda ini sudah merasakan dekadensi yang namanya iman sudah sedemikian drastis nah anaknya kita lah kalau kita sudah sedang mengarahkan mereka untuk ke arah yang seperti itu yang kita sendiri nggak mau secara nggak sadar apalagi secara sadar nah, udah jelas semuanya hukum ini sudah jelas al halal bayi wal haramu bayyin. Sudah jelas, memang wa bainahuma umur musytabihat. Di antara keduanya antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang ambigu, ada perkara yang samar. Tapi kan yang samar sudah dijelaskan para ulama sehingga menjadi jelas juga ya sudah. Ya sudah, sudah jelas apa yang jelas sudah dijelaskan para nabi, para ulama selesai sudah. Tidak ada yang tidak jelas di antara di antara syariat Islam. Sudah kita ikuti aja dah. Enggak usah neko-neko. Enggak usah udah tak usah dibunuh kalau kita nggak bijak sebagai orang yang toleran kenapa hancur dunianya kita yang ada hancur akhiratnya kita udah udah nggak ada masalah nggak ada masalah yang penting kita tidak memusuhi yang penting kita tidak melarang agama Islam itu kalau menjadi agama mayoritas yang non muslim itu merasa terlindungi misal saya punya pegawai non muslim kapan mereka mau natalan sih kapan mereka mau merayakan nyepi silahkan tapi banyak di antara kita yang mana bos-bosnya orang-orang muslim nggak pakai pakaian Natal saya pecah. tertekan Loh, siapa sekarang main toleran Ini rahasia umum sudah. Sholat gak boleh. Sholat, sholat waktunya kamu adalah waktuku. Selama kamu kerja sama aku, nggak usah apa kecuali untuk kepentingan perusahaan. Sholat nggak boleh, nggak ada. Di pabrik ini nggak ada sholat. Di pabrik ini nggak ada yang namanya saja ada. Sholat kalau nggak sholat kalau, apa jangan sholat kalau sholat saya pecat siapa agama siapa ya ada nggak ceritanya muslim jangan apa ya jangan nyepi ya nyepi saya pecat ini dan itu nggak ada lihat satu daerah yang mayoritas muslim umat di luar muslim tenang tapi lihat daerah yang mayoritas umat di luar muslim lihat umat, umat muslim di sana bagaimana yang di Ambon yang di Manado yang di Papua Bagaimana? Cuma media tertutup. Media tertutup itu aja. Kapan um, umat muslim membela diri itu baru diekspos nyerang dia nyerang yang sopo bela diri kok nyerang terus orang itu im, agama Islam bukan agama yang lemah oleh oh, diserang menengok ya guys gawon sampai mati ya enggak enggak agama Islam walaupun satu adalah agama yang berani lantang untuk menegakkan syariat asal gak diganggu gak ganggu itu Islam lah kalau sudah jelas jangan dibuat abu-abu lagi. Dan kita jangan mau ikut orang yang abu-abu, ikut orang yang jelas putihnya, apalagi ikut yang hitam. Jangan mending ikut yang jelas-jelas putihnya, jangan ikut yang abu-abu. Kalau ikut yang abu-abu ada resiko di saat itu So antara surga dengan neraka, antara khusnul khatimah sama suruh khatimah. antara mukmin dengan non mukmin, antara muslim dengan terjatuh keislamannya dia. Nauzubillah, nauzubillah dari ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam rangka maulid dalam rangka bulan Desember, dalam rangka akhir tahun baru kita mengasah baju untuk penting yang mudah-mudahan ini semuanya ada manfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan ada berkah sebagaimana Allah hidupkan kita dalam keadaan iman Islam mudah-mudahan kita anak dan istri kita senantiasa mereka dijaga imannya Allah oleh Allah dijaga akidahnya oleh Allah sehingga mereka tidak mati dan kita tidak mati kecuali membawa iman kecuali pembawa Islam hidup mulia mati dalam keadaan mulia hidup baik mati dalam keadaan baik mati dalam keadaan mukmin mati bersama Rasulullah SAW tidak kita dibangkitkan kecuali bersama rombongannya Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dikumpulkan bersama orang yang kita cintai dan tiada lain dan tidak bukan adalah Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kelak di akhirat imannya kita diakui oleh Allah seramnya kita diakui oleh Allah cintanya kita rindu dan kangennya kita kepada Rasulullah pun juga juga dengan cinta rindu dan kangennya Rasulullah SAW dan mudah-mudahan bukan hanya kita yang menjadi orang yang diberi syafaat tapi kita pun juga diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang lain atas izin Allah dan atas izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amin ya rabbal alamin wasallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya alhamdulillahi rabbil alamin sirri asrar ya al-fatihah